Dalam salah satu tulisan Peter Drucker yang sangat menarik, ditanyakan what makes an effective executive? Apa yang membuat seorang pebisnis atau seorang eksekutif itu menjadi sangat efektif? Maka Peter Drucker memberikan delapan hal kunci. Yang pertama, mereka menanyakan what needs to be done. Selalu orang-orang efektif itu menanyakan apa yang butuh untuk diselesaikan. Jadi bukan apa yang mudah diselesaikan, tapi apa yang dibutuhkan untuk harus segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mereka selalu menanyakan, what is right for the company? Atau what is right for the enterprise? Apa hal yang paling benar untuk perusahaan ini? Bukan untuk saya, bukan untuk anak buah saya, bukan untuk menyenangkan bos saya. Tapi yang paling benar yang harus kita lakukan untuk perusahaan kita. Dan yang ketiga, mereka mendevelop action plan. Artinya bukan sekedar bicara aja, tapi benar-benar merencanakan 1, 2, 3, 4 dan ini apa yang harus dilakukan bulan ini dan tahun ini. Dan yang keempat, mereka mengambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Artinya seorang eksekutif itu butuh untuk berani mengambil sebuah keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Yang nomor lima, mereka bertanggung jawab atas komunikasi. Artinya seorang pemimpin, seorang eksekutif harus mampu mengkomunikasikan hal-hal yang dianggap penting kepada semua orang, baik bawahan, atasan, ataupun pemilik, ataupun karyawan, ataupun pembelinya. Sehingga komunikasi menjadi sangat penting. Yang nomor enam, seorang efektif eksekutif selalu fokus pada kesempatan dan bukan pada problem. Jadi fokus terpentingnya adalah kesempatan dan bukan problem. Dan yang ketujuh, mereka selalu melakukan meeting yang sangat efektif. Meeting yang perlu 10 menit, 10 menit aja, tidak perlu 2 jam. Kalau mereka memang perlu 2 jam, ya dilakukan 2 jam dengan sangat baik dan sangat efektif. Karena sebetulnya kerja utama seorang pimpinan di atas adalah meeting. Jadi itu harus dilakukan dengan efektif. Dan yang terakhir atau nomor delapan, mereka selalu berpikir dan mengatakan kata kita, kami, dan bukan kata saya mencoret kata saya dalam pembicaraan, tetapi selalu menggunakan kata kami atau kita harus melaksanakan semuanya sehingga kebersamaan dalam kepemimpinannya menjadi sangat kuat. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom, sukses selalu untuk Anda.